Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an wa ra'akum. Sebelum kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah yang disyarah oleh Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah taala Sebagian dari antum setorkan terlebih dahulu hadisnya kemarin yang sudah tak tunjuk kemarin siapa kemarin. Antum kemarin belum selesai ya. Eh, sekarang enam antum persiapkan dulu nanti sampai selesai. Kemarin ayo tafadhal antum. Bismillah. Ida sa'alta Hmm. Apa? Ilah. إلى الله في الرخاء تعرف إلى الله في الرخاء واعلم أن النصر نعم nanti diulang-ulang terus biar Eh, mungkin atau mutafadhal. Naam ahsan. Nah, barakallahu fikum. Antum. Faqala ya ini ya dan dan Walam Eh Tadi kurang itu tadi ya Eh wa besok diulang-ulang lagi Kotor. tajidhu Santai aja, santai aja. Santai aja. ya Apa? Ihfadillah Tajidhu Tijahak Sudah, sudah belum? Tiba-tiba hilang gitu ya. Allah khair insyaallah. Antum kemarin udah belum? Eh, bismillah. إذا سألت فاسأل الله وإذا سألت فاسأل الله واعلم أن أمك اجتمعت أن على أن ينفعك بشيء لم ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك واجتمعت ولو استمعوا ولو استمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك بقعة الأقلام وتفتح السوق Faqala ya Gulam inni muallimuka kalimatin ihfazillah ya ihfazillah yahfazka ihfazillah tajidu tujahaka Ida sa'alta fa'alillah wa ila sa'alta fa'alillah Wa'alam anna al-ummata lawi jitama'at ala an yanfa'uka bisay'in lam yanfa'uka illa bisay'in Wa dakatamu Allah laka walau kita ma walau kita mau ala hanya dulu ala hanya dulu kalau bisa kami dulu kalau nggak bisa pada kata bungulah wanita tapi nanti apalah wajah wajahku lalu Oh, akhir mili. Bapak Allah, hadis sana sana sana. Hmm, bisa selesaikan ya, sempurnakan ya. Ayo antum bilang bismillah. Anu di baca ya. Jangan baca ya. <coughs> Kemarin kan sudah bisa kemarin. Ihfadillah ya, tajidhu Baik, oh iya, salah besok ya. Besok diulangi ya. Santai aja, kalau setoran itu santai aja. Kalau setoran antum grogi atau setoran dalam keadaan eh, deg-degan itu malah nggak lancar. Santai aja. Mau nggak ada apa-apain juga kan? Kalau nggak bisa besok lagi kan santai. Paham ya? Nah, antum kemarin sudah belum? Sudah. Ayo. Ulangi lagi bismillah. Ahsan barakallahu fikum. Sisanya yang belum insyaallah antum belum kan? Apa? Antum juga belum kan? Antum juga belum? Sudah? Eh, nah, berarti yang belum-belum besok ya sama yang belum-belum lancar diulang ulang terus. Insyaallah bisa siapkan insyaallah ya. Santai aja. Kalau setaran itu santai aja. Nah, lurus, tegak gitu ya. Jangan kepalanya nunduk aja, kepala nunduk malah enggak bisa-bisa nanti. Eh, bismillah. Naam ahsan. Naam barakallahu fikum. Jadi insyaallah taala diulang-ulang ya, nanti tambah lagi yang pendek-pendek saja. Enggak perlu panjang-panjang enggak masalah, pendek-pendek tapi mutqin. Naam barakallahu fikum. Ayo. Kita lanjutkan barakallahu fikum. Qala Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala, perhatikan baik-baik. Kata beliau di sini, qala sallallahu alaihi wasallam, "Idza sta'anta fasta'in billah." Apabila engkau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil bahwasannya kalau kita minta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua perkara, baik perkara-perkara yang tidak dimampui kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atau kecuali hanya Allah taala yang mampu, ini enggak boleh diminta kepada manusia. Tapi kalau perkara-perkara yang dimampu oleh manusia, minta tolong misalkan atau yang semisalnya dengan tiga syarat yang sudah kami sebutkan, orangnya hidup, mampu dan hadir silahkan. Walaupun nanti akan akan ada apa barakallahu fikum nasihat bahwasanya aula abdalnya kalau tidak terpaksa nggak perlu minta bantuan atau minta tolong kepada orang lain. Kalau nggak terpaksa atau kalau tidak apa sangat-sangat dibutuhkan. Nah, kita lihat nanti Qala Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala, al-isti'anatu talabul aun. Perhatikan baik-baik ini, isti'anah adalah talabul aun, meminta pertolongan. Karena isti'anah itu di situ ada susunan materi huruf alif, sin, ta. Alif, sin, ta. Isti'anah. Maknanya ada talab di situ. Isti'anah talabul aun. Istighatsah talabul ghaus. Isti'adah talabul aud. Paham ya? Kemudian nam istisqa talabus suqya. Paham itu ya? Jadi ada makna talab, meminta. Jadi istisqa, salat istisqa, salat meminta apa? Hujan isti'adah meminta apa? Perlindungan, ya enggak? Kemudian isti'adah meminta pertolongan. Jadi ada kaidah alif sin ta menunjukkan apa? talab di situ. Paham maksudnya ya? Jadi isti'anah talabul aun, istighatsah talabul ghaus, isti'a pola talabul aun. Paham ya? Tapi tidak selama-lamanya. Ada juga yang terkadang tidak bermakna seperti isti'mal. Isti'mal enggak ada talabu Naam talabu apa? Talabul amal enggak ada. Paham ya? Isti'mal ya isti'mal, menggunakan. Nah, barakallahu fiikum. Kita lihat. Qala ta'ala Allah Ta'ala berfirman, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami minta pertolongan. Di dalam ayat yang mulia ini ada kaidah yang sangat besar yang sering kami ulang-ulang yaitu kaidah mengenai apa? Takdimu mahaku takhir yufidul hasr. Mendahulukan sesuatu yang seharusnya diakhirkan memberikan faedah pembatasan. Apa seharusnya diakhirkan? Susunan dalam bahasa Arab itu fi'il, fa'il, maf'ul bih aslinya. Paham ya? Nah, manakala maf'ul bihnya didahulukan memberikan faedah apa? Pembatasan. Artinya iya karena butuh ay annana la na'bud illa iyyak. Kami tidak menyembah kecuali hanya kepadamu. Berarti menyembah yang lain atau tidak? Tidak. Berbeda kalau ucapan antum nak butuhkan, kami menyembahmu. Ada ihtimal, ada kemungkinan menyembah yang lain. Ya enggak? Nah, tapi kalau iya iyyaka na'bud, ini enggak ada ihtimal lagi. Enggak ada kemungkinan lagi kecuali hanya kepadamu lah kami menyembah. Mafhum? Na'am barakallahu fikum. Jadi perlu diperhatikan kaidah tadi ya. Takdimu mahakuhu ta'khiru yufidul hasr. Mendahulukan sesuatu yang seharusnya diakhirkan memberikan faedah pembatasan. Contohnya banyak sekali. Antum ketika na barakallahu fikum mau minum, mau makan, baca bismillah dulu atau minum baru bismillah? Baca bismillah dulu. Wa illa aslinya susunan jar dan majrur bismillah itu diakhirkan. Marartu Zaidin, bukan Zaidin marartu. Paham ya? Tapi manakala didahulukan sesuatu yang seharusnya diakhirkan tadi bismillah. oh ya? Baru antum makan, bismillah, baru antum minum, didahulukan ya ini? Nah, memberikan faedah pembatasan. Maksudnya apa? Kami tidak makan dan kami tidak minum kecuali hanya dengan menyebut nama Allah. Paham belum? Itu rahasia di balik faedah tadi itu. Mahum salah ya? nah Kita lihat di sini. Fahiya naw'un minal ibadah yang mana isti'anah merupakan salah satu jenis ibadah. Isti'anah merupakan salah satu jenis ibadah. Wa 'atfuha 'ala ibadah min 'atfil khas 'ala al-'am lil ihtimam biha. Perhatikan situ dan mengikutkan Nah, perhatikan Bapak ya, mengikutkan lafaz isti'anah kepada ibadah ini kan iya karena abud baru iya karena stain. Wawunya waw apa itu? Waw ataf. Nah, ini dalam bentuk apa? Min bab atfil khas al 'am. Dalam rangka mengikutkan sesuatu yang khusus yaitu isti'anah kepada sesuatu yang umum yaitu ibadah. Isti'anah ibadah bukan? Ibadah, ibadah luas umum. Isti'anah, istighatsah. Nah, kata beliau lil ihtimami biha karena na'am barakallahu fikum, na'am sangat amat perhatian penuh dengannya. Wa illa dan jika tidak demikian fahuwa nau'un min ibadah. Aslinya yang namanya isti'anah itu termasuk salah satu jenis apa? ibadah. Paham ya? termasuk salah satu jenis ibadah. Nah, barakallahu fikum. Ewa. Mau insyaallah ya? Ewa, termasuk salah satu jenis ibadah. Mahum. Ewa na'am. Jadi perlu diperhatikan baik-baik. Di sini iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Ya enggak? Isti'anah diikutkan apa ibadah. Dalam bab apa tadi? Mengikutkan sesuatu yang khusus kepada yang umum. Paham belum? Yang umum apa? Ibadah. Yang khusus apa? Isti'anah. Mahum? Naam, kita lihat sini. Wal isti'anatu mithlu su'al. Isti'anah itu seperti soal permintaan. Idza kanatil isti'anatu bil makhluq apabila minta pertolongan kepada makhluk fi la yaqdiru alaih kecuali atau apabila minta pertolongan kepada makhluk pada perkara yang tidak ada yang mampu untuk memberikan kecuali illallah fahiya syirkun akbar. Apa maksudnya? Nah, maksudnya kalau minta pertolongan nah barakallahu fikum pada makhluk dengan suatu perkara yang itu enggak ada yang mampu untuk memenuhi pertolongan tersebut kecuali Allah taala maka syirik akbar. Contohnya apa? Minta pesugihan, minta kekayaan, minta kepada manusia, minta kepada para mayit, minta kepada para paranormal, minta kepada mbah dukun misalkan. Bagaimana? Syirik enggak? Akbar, syirik akbar. Hati-hati. Nah, kalau minta kekayaan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala Al-Ghani Al-Hamid. Zat yang Maha Kaya dan Maha Terpuji. Jangan minta kepada kuburan. Jangan minta kepada para wali. Jangan minta kepada orang-orang saleh. Jangan minta kepada para mayit, tapi mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mahum insyaallah. Na'am barakallahu fiikum. Kita lihat di sini. Kata beliau, "Wa in kanat al-isti'anatu bil makhluq" dan jika minta pertolongan kepada makhluk, na'am barakallahu fikum fi syai'in pada suatu perkara yaqdiru alaih, na'am barakallahu fikum fa hada yajuz. Paham ya? Nah, apabila minta pertolongan kepada makhluk pada suatu perkara yang dia mampu, enggak masalah, boleh-boleh saja. Mafhum. Nah, jadi kita harus pandai-pandai mengatur siasat. Paham ya? Siasat di dalam semua perkara kita harus memiliki politik yang syar'i. Nah, jangan kita justru minta kepada kuburan, minta kepada para wali, minta kepada orang-orang saleh. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, Allahu musta'an. Karena sangat berbahaya, sangat berbahaya. Kami tidak nyembah, kami cuma datang ke kuburan, minta saja. Yang dilarang itu kalau nyembah, siapa yang bilang? Paham ya? Sekarang minta pertolongan, eh, minta kekayaan, itu siapa yang mampu beri? Allah Subhanahu wa taala. Ibadah atau bukan? ibadah walaupun enggak nyembah, syirik. Nah, barakallahu fikum Allah musta'an. Oleh karena itu Al-Imam Al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi rahimahullah, beliau mengarang kitab Kasfu Subhat. Kasfu Subhat, membongkar kedoknya subhat-subhat orang-orang ahli syirik. Dibongkar semuanya sama beliau, satu persatu. Nah, barakallahu fikum masyaallah. Naam. Kita lihat di sini. Kapan-kapan kita baca kitabnya ya, bagus sekali itu kitab Kasfu kasfu Subhat. Nah, itu anu bagus sekali kitabnya. Syarah Ibnu Saimin juga ada, Syarah Syekh Shalih Fauzan juga ada. Yang dibacakan Ustaz Bilal itu apa itu? Eh? Nah, Syarah Ibnu Baz juga ada. Nah, barakallahu fikum. Yang jelas bagus sekali membongkar subhatnya ahlu syirik. Nah, mereka terkadang mengatakan seperti ini, seperti itu, dibongkar semuanya. Lakin tarkuhu ahsan, tapi minta tolong, minta bantuan kepada makhluk itu justru kalau kita tinggalkan bagus. Jangan suka minta Kalian, Tolong analah, bantu analah. Jangan. karena Kalau mampu sendiri sendiri. Mamiya, Kalau mampu sendiri sendiri, lakin tarku ahsan. Akan tetapi meninggalkan meminta pertolongan kepada makhluk itu lebih baik. Li'anna fihi dillatan. Karena di dalamnya mengandung apa? Dillah, kerendahan, hina. Kalau suka minta pertolongan. Wa hajatan ilan nas dan juga terkandung di dalamnya butuh kepada manusia. Memang kita butuh, Cuman jangan dikit-dikit langsung kita minta pertolongan. Kita semuanya siapa yang nggak butuh dengan manusia? Antum bisa nggak hidup sendiri? Gak bisa. Kita semuanya gak bisa. Antum bisa? Gak bisa. Setiap saat pasti butuh dengan manusia. Cuman untuk minta pertolongan, minta bantuan ada apa? Ada waktu-waktunya. Jangan setiap saat langsung kita minta bantuan, minta pertolongan atau yang semisalnya. Kalau bisa sendiri, sendiri. Kata beliau, Wa kaunuka tastaghni billah azza wa jalla hadza afdalu Keadaanmu, keadaan engkau merasa cukup dengan Allah taala itu lebih afdal bagimu. Bukan berarti kita enggak butuh manusia ya. Butuh, paham ya? Perlu. Terkadang kita harus bermuamalah dengan manusia tapi sesuai dengan kadarnya tadi itu. Jangan sampai kita berlebih-lebihan dikit-dikit minta pertolongan, dikit-dikit minta bantuan, paham ya? Nambar kalau fiikum seperti itu. Ikhwani fi din, wa zakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita lihat berikutnya. Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam disebutkan sini perhatikan baik-baik wa'lam annal ummata law istama'at ketahuilah bahwasannya kalau seandainya umat ini berkumpul kalau seandainya umat ini berkumpul law istama'al khalqu kulluhum semua makhluk semuanya berkumpul semuanya. Makhluk itu apa saja makhluk itu? Manusia dan jin juga masuk, semuanya berkumpul bayangkan. Ala an fa'uka bisyai'in untuk memberikan manfaat kepadamu dengan suatu perkara lam yang fa'uk niscaya mereka tidak akan mampu memberikan manfaat kepadamu illa bisyai'in kecuali dengan sesuatu qad kataballahu lak sesuatu yang sudah tertatat tertulis untukmu di mana tertulisnya? Di dalam Lauhul Mahfuz. Kita lihat, ai qaddarahu wa katabahu laka fil Lauhul Mahfuz. Maksudnya kecuali dengan sesuatu yang Allah telah takdirkan, yang Allah telah tulis untukmu di dalam Lauhul Mahfuz. Karena di dalam Lauhul Mahfuz, kitab yang di dalam Lauhul Mahfuz tersebut atau catatan yang dalam Lauhul Mahfuz tersebut sudah tidak bisa diganti lagi, tidak bisa diubah lagi kecuali dengan seizin Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala yang mengubahnya. Karena apa? Karena Nah, semuanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita nggak bisa. Kita mau tidak mau harus pasrah dengan takdir. Dalam keadaan bagaimana? Dalam keadaan kalau takdirnya adalah baik, kita bersyukur. Kalau takdirnya dalam keadaan na barakallahu fikum musibah, na barakallahu fikum maka apa? Maka kita bersabar. Maka kita bersabar barakallahu fikum na'am. Mahum salah ya? ewa Jadi jangan sampai kita keliru di dalam memahami takdir. Jangan seperti salah satu dai yang mereka mengatakan apa? Mereka mengatakan takdir itu adalah pilihan manusia, benar nggak? Nggak benar. Kok oh, takdir pilihan manusia? Manusia nggak bisa milih. Manusia tidak bisa apa? Milih, maksudnya nggak bisa milih takdir. Kita bisa merasakan setelah ditakdirkan. Paham ya? Kalau milih takdir atau milih takdir yang banyak terus kan? Tapi buktinya terkadang kita mendapatkan apa? Musibah. Ya, menunjukkan kita nggak bisa milih takdir gitu loh. Tapi kita punya pilihan. Pilihan yang kita pilih itu setelah di takdirkan. Paham belum? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Allahu musta'an. Ikhwani fi din, azza wa wa hafizakumullah jami'an. Kita lihat di sini. Naam, kata beliau di sini, kita lihat dari hadisnya tadi, walau istama'u ala an yadurruka bi dan kalau seandainya mereka berkumpul untuk memberikan bahaya kepadamu dengan suatu perkara, lam yadurruka, niscaya mereka tidak akan bisa membahayakanmu illa bisyai'in, kecuali dengan suatu perkara qad katabahullahu alaik. Perkara yang sudah memang ditatap mengenai dirimu. Paham itu ya? Kita enggak bisa mengelak, enggak bisa mengelak. Fa hadza fil iman bil qada'i wal qadar. Maka di dalamnya ini ada keimanan terhadap apa? ketetapan Allah taala dan takdir Allah taala. Rahasia Allah subhanahu wa taala. Antum tahu nggak takdir secara rinci, secara global eh, akan menimpa diri kita tahu nggak? Nggak, nggak tahu. Kita semuanya tahunya setelah apa? Ditakdirkan. Itu manusia seperti itu. Setelah takdirkan baru tahu. Tapi sebelum takdirkan kita nggak tahu. Antum tahu nggak kalau misalkan besok ini ada rencana apa rencana? Rencana ada, cuman takdirnya kan belum tahu. Paham ya? Oleh karena itu terkadang antum jumpai orang sudah rencana besok mau kerja berangkat pagi. Ternyata Allah takdirkan sakit, tidak jadi berangkat kerja. Rencana ada enggak? Rencana ada, tapi rencana tersebut terwujudkan atau tidak dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Mohon insyaallah ya. Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah. Kita lihat di sini kata beliau, wa annan nasa la yaqdiruna ala an yanfa'uk aw yadurruk illa bima katabahu Allah lak. Dan sesungguhnya manusia mereka tidak mampu memberikan manfaat kepadamu tidak mampu memberikan bahaya kepadamu kecuali illa bima katabahu lak ala aidihim min naf'in aw durrin kecuali dengan perkara dengan ketetapan yang Allah tulis untukmu melalui sebabnya karena tangan-tangan mereka baik berupa apa manfaat maupun bahaya siapa yang bisa menetapkan takdir hanya Allah Subhanahu wa taala kita sebagai makhluk barakallahu fikum na'am beriman dengan takdir khairu wa syarruhu khairihi wa syarrihi. Paham ya? Beriman dengan takdir. Takdir yang baik kita beriman. Takdir yang buruk ditakdirkan ada musibah atau kejelekan kita pun juga ber, beriman. Seperti itu. Nah, kita lihat di sini barakallahu fikum apa kata beliau? Uh, Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala. Nah, barakallahu fikum. Fahum sababun faqat, maka mereka itu adalah sebab saja. Wa amman nafi'ud daru. Adapun yang bisa memberikan manfaat dan bisa memberikan bahaya siapa? Huwallah. Maka dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Idza amarahumullahu nafa'uk. Apabila Allah taala merintahkan mereka memerintahkan mereka untuk memberikan manfaat kepada manusia, mereka akan apa? memberikan manfaat kepada takdir barakallahu fikum na'am takdir rahasia Allah Subhanahu wa taala enggak bisa diprediksikan oleh siapa manusia na'am wa idza lam ya'muruhumullah lam yanfa'uk dan apabila Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan mereka untuk bisa memberikan manfaat kepadamu, niscaya mereka tidak akan mampu memberikan manfaat kepadamu, bayangkan. Nah, wa idza amarahum darruk dan apabila telah memerintahkan mereka untuk memberikan bahaya kepadamu, niscaya mereka akan memberikan bahaya kepadamu. Contohnya, ada pembegal, dia sudah siap-siap dia, sudah menyiapkan senjatanya, sembarangan, senjatanya AK Eh, pistol AK tentunya senjata bisa dikatakan senjata tajam yang isinya peluru barakallahu fikum dan siap itu ya. Tapi ternyata apa? Allah taala takdirkan kita selamat. Selamat atau enggak? Selamat karena memang enggak menimpa kita. Paham ya? Seperti itu barakallahu fikum. Memang enggak ada satupun yang nah bisa memberikan bahaya, tidak bisa memberikan eh, yang bisa memberikan manfaat kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Fa'alaika bil iman bil qada'i wal qadar. Maka wajib atasmu beriman dengan takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Mahum soalnya ya? Beriman dengan takdir wajib. Beriman dengan ketetapan Allah taala wajib. Aku enggak usah bingung, apa sih bedanya kodok dan qadar itu? Kalau diterjemahkan kodok itu ketetapan, qadar itu takdir itu aja udah. Enggak usah panjang lebar. Kalau aku mikirkan ini terus, kepala pusing. Takdir kodok wal qadar, kodok wal qadar. Kodok itu ketetapan itu aja udah qadar takdir. Ketetapan dan takdir itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Na'am barakallahu fikum. Allahu musta'an. Kita lihat berikutnya. Tsumma qala sallallahu alaihi wasallam rufi'atil aqlam wa jafatis suhuf. Pena-pena sudah diangkat. Pena apa ini? Pena yang Allah Taala ciptakan untuk mencatat tadi itu. Mencatat semua perkara, semua ketetapan sampai nanti hari kiamat. Karena sudah kita lewati hadisnya kan? Hadisnya siapa kemarin? Hadisnya Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, "Awwalu ma khalaqallahu al-qalam" faqala lahu uktub pertama kali Allah Taala menciptakan pena Allah Taala berkata kepada pena tadi tulislah akhirnya pena tadi bertanya wa ma aktub apa yang harus aku tulis bayangkan pena bisa bicara dengan seizin Allah Subhanahu wa taala akhirnya Allah Taala mengatakan uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah tulislah sam tulislah semua perkara yang akan terjadi sampai hari kiamat tercatat dalam lauhil mahfuz. Nah, masya Allah. Pena barakallahu fikum. Tidak ada yang mengetahui kadar besar kecilnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat sini. Wa zafatis suhuf dan lembaran-lembaran telah mengering. Lembaran-lembaran telah telah mengering. Maaf insyaallah ya. Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah wa habibakumullah jami'an. Jadi memang keadaannya apa? Keadaannya kita harus mau tidak mau harus beriman pasrah kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Naam. Mahfum insyaallah ya? Ayo. Mahfum insyaallah ya? Naam. Jadi kita lihat di sini wa huwa wasiyatun Ibnu Abbas wa gharihi. Yang mana ini adalah wasiat naam dari Abdullah bin Abbas atau untuk Abdullah bin Abbas dan yang lainnya. Wasiat dari Rasulullah untuk siapa? Untuk Abdullah bin Abbas dan juga untuk yang lainnya. Masya Allah. Maksudnya bukan hanya Abdullah bin Abbas saja untuk kita semuanya. Wasiat yang sangat mulia annahu yu'minu bil qada'i wal qadar bahwasanya wajib untuk beriman terhadap ketetapan Allah taala dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Fa idza amana al-'abdu bil qada'i wal qadar apabila seorang hamba beriman dengan ketetapan Allah taala dan takdirnya fa innahu yastaghni billah an su'alin nas. Niscaya dia akan apa? Merasa cukup dengan Allah taala dari minta Nah, kepada manusia, minta pertolongan manusia. Cukup dia berdoa kepada Allah taala. Ada orang mau nyerang, ada orang mau nyerbu, ada orang mau menghancurkan, ada orang mau berbuat jahat. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Jangan sampai lupa kuncinya. Eh? Kuncinya kalau antum merasa sedih, gelisah, melihat musuh kok ngeri sekali, bagaimana nanti? Ucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Insyaallah باذن hilang semua kegundah gulanaan Paham ya? Hilang semuanya kegelisahan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu penting sekali ya. Jangan sepelekan Lapatnya walaupun pendek, simpel, padat, tapi maknanya Masya Allah. Kita sandarkan semua pertolongan, perlindungan hanya Allah taala yang bisa menolong dan melindungi. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Mau insyaallah ya. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dimasukkan ke dalam api apa yang boleh ucapkan? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nabi kita Muhammad SAW ketika ditakut-takutin mereka orang-orang kufar Quraisy, mereka pasukan-pasukan berkumpul ingin menyerangmu wahai Muhammad. Malah justru para sahabat dan Rasulullah semakin bertambah keimanannya. Seraya mengatakan apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Masya Allah. Nah, cukuplah bagi kami Allah dan Allah Ta'ala sebaik-baik pelindung. Cukup. Paham ya? Kalau antum misalkan naik motor, di depan antum ada pembegal, hasbunallah wa ni'mal wakil. Insya Allah, Bismillah ya, harus yakin itu ya. Pembelikan tadi mungkin dia lari, mungkin dia nggak melihat antum. Bisa nggak ini? Mungkin saja Allah Taala selamatkan. Api yang panas menyala-nyala itu jadi dingin. Nggak percaya antum? Ada dalilnya. Paham ya? Allah Taala mengatakan, "Ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, jadilah kamu dingin dan menyelamatkan Nabi Ibrahim. Api yang sepanas itu, eh, yang dia masuk dalam bagian berapa tadi malam itu atau kemarin itu? Naam dia termasuk bagian salah satu dari 70 bagian pecahan-pecahan api neraka. Panas sekali tapi jadi dingin. Dengan siapa? Dengan apa? Dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan itu. Mungkin. Jadi antum enggak perlu khawatir. Ada yang kira-kira mau menjahati antum, mau menyakiti antum, antum takut atau antum khawatir, hasbunallah wa ni'mal wakil. Na'am barakallahu fiikum. Insyaallah باذنillah hilang semua. Naam kesedihan, kesusahan atau yang semisalnya karena kunci kunci yang sangat bagus. Kita lihat di sini. Qala Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala kata beliau sini, wa anil isti'anati bin nas bil ghalib dan juga apabila seorang hamba beriman kepada takdir dan ketetapan Allah taala, niscaya dia apa? merasa tidak butuh minta pertolongan kepada manusia, kebanyakannya seperti itu. Karena merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, minta tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Antum misalkan barakallahu fikum ditimpa kesusahan, ditimpa kesedihan, adukan kesedihan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan dibukakan pintu-pintu kemudahan. Tapi ingat, jangan melanggar syariatnya, jangan melanggar perkara-perkara yang telah haramkan. Karena kalau ingin dibukakan pintu kemudahan, ingin diberikan solusi yang terbaik, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Satu. Wa man yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Dua. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan dimudahkan jalan keluarnya. Ingin mencari solusi yang terbaik ketika sedih, susah, bertakwa kepada Allah taala. Jalan keluar mudah. Paham ya? Kemudian ayat yang berikutnya tadi apa tadi? Ya ja'allahu min amrihi yusra. Allah taala akan jadikan semua urusannya itu mudah. Paham ya? Antum bisnis kok gagal, Tanam modal kok nggak pernah beruntung? Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta solusinya bagaimana? Mungkin anak kurang sabar, mungkin anak keliru di dalam nah bermuamalah atau semisalnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menggunakan ribawiyah, tidak menggunakan penipuan, insyaallah bismillah Allah taala akan berikan pertolongan. masya Allah. Naam. Ikhwani fi dan azbani wa jami'an, kita lihat riwayat yang berikutnya. Wa fi riwayat dan di dalam riwayat yang kedua yang selain di dalam Sunan at tirmizi qala sallallahu alaihi wasallam ta'arraf ila Allah bil raha ya'rifka fi syiddah. Kenalah engkau, ingatlah engkau kepada Allah ketika di waktu-waktu luang. Karena seringnya orang kalau di waktu lapang, di waktu luang lupa gitu loh. Kalau uang sudah punya fulus, punya uang banyak, lupa mengingat Allah Subhanahu wa taala, lupa dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu, apa kata beliau? Ingatlah, kenalilah Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika di waktu lapang dan waktu nan luang. Ya'rifka bisyiddah. Niscaya Allah taala akan mengenalimu, akan memberikan pertolongan kepadamu di waktu genting dan susah. Bayangkan itu. Kalau kita enggak kenal sama sekali, enggak pernah ingat Allah, enggak pernah apa? berpikir kepada Allah, kapan mendapatkan seperti ini? Enggak bisa. Justru dapatnya apa tadi? Ma'isyatan dongka kehidupan yang sempit. Itu kalau orang nggak pernah berpikir itu, dapatnya kehidupan yang sempit, gelisah, kemudian susah, kemudian sempit rasanya. Tapi kalau ingat kepada Allah taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah tenang. Antum ketika punya uang sedikit, kalau antum bersyukur tenang nggak? Tenang. Apalagi kalau uangnya banyak. Paham ya? Maksudnya bagaimana sedikit aja kalau kita syukuri Masya Allah. Paham ya? Nah barakallahu fiikum seperti itu. Kita lihat. Nah, apa yang boleh sampaikan di sini? Ai kun qariban minallahi fi jami' ahwalik. Maksudnya, jadilah engkau itu dekat dari Allah pada seluruh keadaan-keadaanmu. Bayangkan itu. Semua keadaan-keadaan kita berupaya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan justru kita menjauh. Fi hali rakhaika wa adami hajatik dalam keadaan lapangmu dan dalam keadaan ketika engkau pun enggak butuh dekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang bersyukur itu enggak rugi. Orang bersyukur itu rugi atau enggak? Antum? Enggak rugi, beruntung. Semakin ditambah apa? nikmatnya. Sebagaimana firman Allah taala, "Na'am, la in syakartum la azidannakum." Wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, niscaya aku akan tambahkan nikmat untuk kalian. Jadi nikmat yang sedikit yang antum rasakan, yang antum dapatkan, yang antum miliki, syukuri, akan ditambah lagi oleh Allah taala nanti. Tapi kalau kufur, nah barakallahu fikum enggak beriman, hati-hati adabnya pedih. Adab Allah Subhanahu wa taala sangat apa? Sangat pedih. Nah barakallahu fikum perhatikan baik-baik. Ikhwan fillah azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Naam. Kita lihat di sini. La taltafit 'anillahi jalla wa'ala. Jangan sekali-kali kamu berpaling dari Allah taala, jangan. Ketika kita senang ingat kepada Allah taala. Ketika susah pun ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kun qariban ilallahi bi ta'atihi wa tarki ma'siyatihi. Jadilah engkau dekat dari Allah taala dengan mentaatinya dan meninggalkan maksiat kepadanya. Kunci keberhasilan, kunci keberuntungan. Ingin dapat rezeki yang luas, apa kuncinya? takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Artinya apa? Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah taala akan apa? Berikan padanya jalan keluar dan Allah taala berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Antum tenang, santai. Ternyata apa? Ternyata dapat rezeki yang nomplok coba bayangkan. Senang atau tidak? Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu modalnya. Paham ya? Kalau kita nggak bertakwa kepada Allah Taala, mana ada ketenangan hati? Paham ya? Rezeki yang luas, rezeki yang nomplok tadi itu bisa didapatkan bagi orang-orang yang bertakwa dan dia akan merasakannya. Tapi kalau dia nggak bertakwa, melanggar syariat Allah, melanggar perkara-perkara yang telah haramkan, dia nggak akan mendapatkannya. Allah musta'an. Kita lihat berikutnya. Na'am barakallahu fiikum. Kita lihat sini. Qala ta'ala Allah telah berfirman, ini Beliau menyebutkan tabiat manusia itu seringnya seperti ini. Kala innal insana layatagha ar-ra'ahu Sekali-kali tidak. Sesungguhnya manusia itu senantiasa melampaui batas, senantiasa berbuat kedoliman. Enggak eh, ingat kepada Allah Taala kapan? An-ra'ahu Ketika dia merasa dirinya enggak butuh lagi kepada Allah Taala. Ketika kaya, uang banyak, fulus berlimpahan, dia enggak ingat Enggak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau dikemanakan fulus ini? Mau dikemanakan uang ini? Paham ya? Seharusnya ketika ada uang, ada harta atau tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu harus kita tanamkan di benak-benak kita barakallahu fikum. Nah, ditanamkan di benak-benak kita. Kita saksikan bagaimana orang-orang yang bisa dikatakan jutawan eh? atau orang-orang yang sudah bisa dikatakan hartanya mm miliaran. Terkadang mereka nggak sadar kalau harus mengeluarkan apa? Zakat. Zakat harta itu ada. Sudah sampai haul, sudah sampai nisabnya dia langgar saja. Eman-eman katanya. Cuma mengeluarkan dua setengah persennya kalau eman-eman di mana. Kira-kira kalau uangnya misalkan jutaan, miliaran misalkan, mengeluarkan dua setengah persennya, kira-kira terasa enggak? Enggak terasa, tapi mereka eman-eman. Daripada kita kasihkan orang lain, mending kita gunakan untuk makan sendiri, bayangkan itu. Lupa dengan hak yang perlu ditunaikan. Allah musta'an ini. Fa idastaghnal insanu nasiyallah. Apabila manusia sudah merasa cukup, dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dhanna annahu laysa bihajah ila Allah. Dan dia menyangka bahwasanya dia enggak butuh kepada Allah taala lagi. Anak sudah banyak uangnya fulusnya, banyak. Eh, kalau cuma kantong enggak tumpah-tumpah katanya. Kalau kantong uangnya tumpah-tumpah. Saking banyaknya itu ya, merasa enggak butuh lagi dia. Padahal dia masih apa? Masih harus apa? Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya berikan siapa coba bayangkan? Yang berikan harta kepada antum siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang berikan harta kepada orang tua kita, Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa itu barakallahu fikum. Naam. Allah musta'an. Kita lihat di sini. Fa idza marida laja Tapi ketika sakit dia bingung dia. Mau kemana sudah? Ketika uang banyak sehat dia lupa Allah taala. Kalau sakit laja ila Dia baru apa? Baru bersandar diri Nah menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, Allah ini. Ketika sakit tapi ketika sehat, uangnya banyak, hartanya melimpah, enggak sadar dia. Enggak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Eh, ingat kepada saudara-saudaranya fuqara wal masakin. Allah musta'an. Kita lihat di sini. Fa idza saha wa syafiya nasyallahu azza wa jal. Dan apabila sudah sembuh, sudah sehat, dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sakit merengek, ya Allah, sembuhkanlah penyakitku. Semoga nanti ke depannya lebih baik lagi kedepannya sehat. Ya Allah, aku benar-benar bertobat kepadamu ya Allah. Kedepannya lagi lebih baik, enggak mengulangi perkara-perkara maksiat yang dulu pernah anak lakukan. Tapi ketika sehat bagaimana? Diulang-ulang lagi. Jangan sampai seperti itu barakallahu fikum. Taubat yang serius. Taubat itu butuh apa? Syarat-syarat yang harus terpenuhi. Paham ya? Taubat itu bukan cuman seperti makanan. Eh, jangan menjadi taubat seperti taubat sambel. Taubat sambel itu kalau sudah kepedesan berhenti dia. Tapi kalau sudah enggak pedas, makan sambal lagi. Hati-hati barakallahu fikum na'am. Ini tentunya barakallahu fikum hidakumullah semuanya. Paham ya? Nasihat untuk kita semuanya. Jangan bermudah-mudahan nah barakallahu fikum melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Tobat ya serius. Paham ya maksudnya ya? Ini kalau ketika dia sakit minta kepada Allah taala. Ketika sembuh lupa kepada Allah taala ini ada ini. Nah, fa hadhihi halatun sayyi'atun ini keadaan yang jelek, keadaan yang jelek ada ini tadullu ala dha'fil iman, menunjukkan lemahnya keimanan barakallahu fikum. Naam. Menunjuknya menunjukkan apa kelemahan imannya seseorang. Allahu musta'an barakallahu fikum. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah. Adapun lafaz yang ya'rif kafsiddah insyaallah taala kita tunda pada pertemuan yang akan datang idznillah subhanahu wa taala walhamdulillahirabbil alamin.